Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-hadits sadis wa salasun. Hadis yang ke-36 wa an Laqiq ibni Sabira radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihil wudu. Sempurnakanlah wudu wa qalil bainal asabi. Ya, selailah di antara jari jemarimu. Sama ya, taklil. Ini memasukkan dari satu sama lain. Wa balik fil istighsyaq dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istighsyaq memasukkan air ke hidung illa an takuna shaima kecuali kalau engkau itu adalah orang yang puasa. Akhrajahu al-arba'ah yaitu para ashabus sunan wa sahahu ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih. Wali Abi Dawud fi riwayat ada tambahan riwayat untuk Abu Dawud Iza tawaddu'ta mis. Kalau engkau berwudu, hendaknya engkau berkumur-kumur. Tetapi tambahan ini syad. Tambahan ini syad karena apa? Abu Al-Asif rahimahullah ta'ala, walaupun beliau itu imam, tetapi apa? Beliau ditulisnya oleh sekian banyak imam-imam besar. Yang ada di sana al fatuhan Abdul Razak, dan lain-lain. Maka riwayat beliau syad. Syad. Maka hadis ini tambahan masalah perintah untuk berkumur-kumur dari hadis ini lemah. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah keindahan Islam. Bahwasanya Islam itu menganjurkan dan mengajarkan apa? Kebersihan. Kebersihan demi kebaikan diri sendiri. Sampai disuruh untuk apa? Bersungguh-sungguh mencuci lubang hidung. Dan juga apa? Bersungguh-sungguh untuk memperbagus wudhu. Demi apa? Demi keselamatan kita dari setan dan jin. Karena termasuk yang membuat setan dan jin tidak masuk ke dalam badan manusia adalah apa? Dia menjaga wudhu. Dan di akhirat cahayanya disempurnakan. Maka tidaklah Allah Ta'ala mensyariatkan suatu syariat kepada umat ini kecuali adalah demi kebaikan mereka sendiri. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah disyariatkannya isbabul wudhu, yaitu meratakan wudhu. Isbab itu maksudnya adalah menjadikan air wudhu itu sampai ke seluruh bagian ya memang wajib dikenai oleh air ketika berwudhu yang wajib dicuci ya dicuci, yang wajib diusap ya diusap. Itu namanya isbab, yaitu menjadikan air sampai ke seluruh bagian. Kemudian isbabul wudhu yaitu meratakan air wudhu itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang wajib dan yang kedua adalah yang mustahab. Yang wajib itu adalah untuk bagian-bagian yang memang disebutkan di dalam Al-Quran. Mencuci wajah berarti apa? Seluruh wajah harus terkena. Demikian pula apa? mencuci tangan sampai ke siku, maka semuanya harus terkena. Demikian pula mencuci kaki, semuanya juga harus terkena. Adapun untuk kepala memang silah, tapi yang rojih adalah semuanya juga. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? Wa ilulil aqwa aqabina nar asbilul wudu. Rasakan air wudu kalian. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Menunjukkan memang ini adalah wajib kita merasakan air wudu sebagian yang yang memang dia itu rukun. Kemudian dan dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis muttafaqun alaih eh, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa mengatakan idza qumta ila shalah fa asbighil wudu apabila engkau berdiri untuk sholat maka sempurnakanlah wudumu ini Rasulullah ucapkan kepada orang yang tiga kali sholat dan tiga kali Rasulullah mengatakan irji fasoli fa innaka lam tusolli kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat menunjukkan ada perintah yang datang setelah itu karena dia telah tiga kali disuruh sholat yang mengatakan bika apa bil hak alimni fa innahu fa inilah adri illa hada demi Allah yang mengutus anda dengan kebenaran ajarilah saya wudhu eh, ajarilah saya, saya sholat yang benar karena saya tidak tahu kecuali ini kemudian Rasulullah menyebutkan ini menunjukkan apa apa yang beliau sebutkan itu semuanya adalah bersifat rukun makanya ketika Rasulullah faat bil wudhu di dalam hadis tersebut berarti dia itu adalah sampai menjadi rukun. Untuk apa? Untuk bagian wudhu yang memang rukun disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, isbalgul wudhu yaitu meratakan air wudhu yang sifatnya mustahab. Yang sifatnya mustahab. Ini sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Usama radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW melakukan haji wajah ketika beliau sampai di Arafah beliau turun di sebuah lembah, e, di sebuah celah di antara dua gunung. Kemudian beliau buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan usaha mengatakan dua walam yusbiril wudu. Rasulullah tidak melakukan isbah. Maka yang dimaksud adalah apa? Penyempurnaan yang yang tidak apa yang tidak sampai wajib. Mungkin bagian apa itu misalkan maksudnya adalah wudunya tidak tidak tiga kali tapi satu kali saja atau mencuci kakinya tidak tiga kali tapi satu kali saja ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama untuk menyamakan antara hadis-hadis yang ada mensinkronkan, menggabungkan antara hadis yang mewajibkan isbahul wudhu dengan hadis yang disebutkan di sini Rasulullah tidak melakukan isbahul wudhu. Ini pembahasan tentang masalah meratakan air wudhu. yaitu hukumnya wajib untuk bagian yang memang wajib. Dan yaitu mustahab untuk bagian yang mustahab. Sementara mencuci tiga kali itu mustahab. Kemudian masalah menyela-nyela jari. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib berdasarkan hadis Rakib bin Sobiron ini. Rasulullah perintah, memberikan perintah. Maka hukumnya wajib. Ini pendapat beberapa ulama. Tapi pendapat mayoritas ulama dari kalangan eh, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah, mereka mengatakan dia itu adalah mustahab. Kenapa? Karena telah terbentuk ijma bahwasanya seseorang kalau dia mencelupkan air ke, eh, seluruh badan ke sungai kemudian dia keluar lagi maka apa wudhunya sah tidak? Iya wudhunya sudah sah. Padahal dia tidak apa menyala-nyalai di antara jari dan sebagainya. Kenapa? Karena yang muktabar, yang terpandang adalah air itu sampai ke bagian yang memang harus terkena air. Sehingga meratakan air wudhu apa? Kalau menyala-nyalai jari itu, dia mustahab. Dan memang itulah yang benar dan itu yang dikuatkan oleh Ishaq bin Rohawai dan lain-lain. Adapun Imam Al-Baghawi, beliau menyebutkan pendapat yang bagus, yaitu apa? Memang dia itu mustahab berdasarkan sudut pandang tadi. Tetapi kalau kebetulan barangkali apa dari sebagian orang, Allah menjadi ada rapat atau terkadang sebagiannya menempel dan air itu dikhawatirkan tidak sanggup masuk dengan bagus, maka apa? Ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah malayatimu wajib illa bihi bahwa wajib. Suatu sarana yang menyebabkan yang menyebabkan suatu amalan itu tidak wajib eh, amalan. Suatu sarana yang menyebabkan suatu amalan itu menjadi sempurna dengan sebab tadi, maka amalan tadi juga menjadi apa? Menjadi wajib suatu kewajiban itu sempurna dengan amalan tadi, maka ya dengan sarana tadi maka sarana tersebut juga wajib. Manakala seseorang itu misalkan dilihat di antara jari jemarinya itu tidak bisa dimasuki air dengan sempurna kecuali dengan di sela-selai, maka hukum menyela-nyelai tadi adalah apa? Wajib. Dan termasuk yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa tidak sampai hukumnya wajib, karena apa dilihat dari luyu ma bahwasanya air itu adalah lembut. Dia sanggup memasuki apa bagian-bagian yang halus. Sehingga apa? Sehingga perintah tadi itu tidak sampai wajib, tapi apa perintah yang bersifat anjuran mustahab. Apalagi Rasulullah Lamatnya adalah larat mufrad kepada siapa laki bin Sobiro. Barangkali adalah apa? Memang laki bin Sobiro kondisi tangannya demikian dan demikian, jarinya demikian dan demikian. Maka itu mungkin. Kemudian yang berikutnya masalah bersungguh-sungguh untuk istinsyaf. Bagaimana hukum bersungguh-sungguh untuk istinsyaf? Maka yang dirojihkan oleh mayoritas ulama dia itu adalah mustahabah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah dari kalangan Hambali, dari kalangan Hanabila mengatakan kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Juga Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak ada perselisihan bahwasanya dia itu adalah mustahab untuk yang masalah apa apanya? Masalah ya itu apa bersungguh-sungguhnya itu. Adapun untuk perintah istighfar kita sudah lewat, bahwasanya dia wajib. Tetapi apa untuk bersungguh-sungguhnya dia itu mustahab. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Wa balik bil istighfar illa naswa shaima. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk istighfar kecuali kalau engkau puasa. Seandainya ini wajib kata Imam As-Sunani, misalnya apa? Misalnya tetap dia itu walaupun dia puasa, dia tetap harus harus bersungguh-sungguh tetapi sambil berhati-hati jangan sampai air itu masuk ke apa itu masuk ke dalam badan melalui rongga itu, tetapi tetap dia itu wajib untuk bersungguh-sungguh seandainya hukumnya memang wajib manakala Rasulullah memperkecualikan puasa menunjukkan apa memang masalah mubalaghah itu tidak sampai wajib tapi dia mustahab adapun asal dari istinsyaq dia wajib dengan dalil yang lain Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-37. Qala Ibnu Hajarin Al-Asqalani rahimahullah wa an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqallilu lihyatahu fil wudu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sering menyela-nyelai jenggot beliau di dalam berwudu ketika wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah dia bukan sahih lidatnya tapi sahih lighairi karena ada apa ada pendukung-pendukungnya sehingga dia jadi sahih lighairi berarti kesimpulannya apa disyariatkan untuk menyela-nyelai jenggot cuma apakah hukumnya itu wajib ataukah mustahab maka ini harus dirinci sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Sahul Muhazzab bahwasanya jenggot itu seperti menjadi dua yaitu yang dia itu kasifah, yaitu jenggot yang tebal, dan yang khafifah, jenggot yang tipis. Kapan dia itu dikatakan tebal atau tipis? Dikatakan tebal kalau kulit kulitnya itu tertutup dari oleh jenggot tadi. orang yang di hadapan kita tidak bisa melihat kulit dari apa itu dari janggut kita, dari janggut kita, karena jenggot yang tebal. Kapan dikatakan jenggot itu tipis? Kalau jenggot tadi tidak jenggot tadi tidak sampai menutupi apa itu? Kulit jagung kita? Sekarang kalau kita sudah tahu perincian masalah jenggot tebal dan jenggot tipis, maka untuk jenggot yang tebal, yang namanya wajah adalah permukaan jenggot itu berarti. Karena wajah menurut istilah orang Arab adalah dulu bilubi al wajah yaitu yang dengannya anggota badan yang dengannya di situ terjadi apa kita saling berhadapan. Manakala jenggot itu tebal, maka yang nampak adalah apa permukaan jenggot saja kulit dagu tidak nampak. Berarti yang wajib dicuci adalah apa? Wajah dan permukaan jenggot tadi saja. Berarti bagaimana untuk yukhalil? Untuk apa itu menyala nyelai jenggot sampai ke sampai ke akar rambut, sampai ke kulit jagung kita? Hukumnya adalah mustahab. Tahlilnya tadi mustahab. Dan untuk ini, PR Rasulullah SAW di bawah Yaitu apa? Rasulullah disebutkan di sini beliau menyala nyelai jenggot beliau Sementara jelas bahwasanya figur beliau adalah katifah disebutkan di dalam nama ilmu Muhammadiyah itu. Dan ini tentu menunjukkan apa? Bahwasanya tahlil ya yang katifah itu tidak sampai wajib. Menyala-nyalai jenggot yang tebal itu tidak sampai wajib. Cukup kita mencuci bagian permukaan saja. Hadis yang ke-37 ini tidak menunjukkan wajibnya itu. Cuma menunjukkan mustahab. Kenapa? Ini hanya sekedar fi'il Rasulullah. Perbuatan Rasulullah tidak sampai perintah Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau mengatakan al-asl fi fi'li Nabi SAW lil istihbab. Asal dari perbuatan Nabi itu adalah menunjukkan mustahab. Ada pahalanya, tidak sampai menunjukkan wajib. Adapun untuk jenggotnya, kalau jenggotnya itu tipis, yang mana kulit dari jagung itu makin nampak, maka tentunya apa? Wajib untuk kita menjadikan air itu sampai ke kulit jagung kita. Karena kulit jagung kita adalah bagian dari wajah kita. Sehingga menyela-nyelai jenggot tadi adalah apa? Hukumnya wajib. Dalam rangka apa? Isolul ma. Dalam rangka menyampaikan air ke bagian yang wajib dicuci tadi. Inilah kesimpulan dari apa? Dari pembahasan masalah hadis yang ke-37. Dan ini adalah adalah pendapat yang terkenal dari kalangan eh, dari Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan juga Abu Hanifah, Imam Ahmad dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan juga ini yang dirozimkan oleh siapa? Mujadid pada abad yang keempat yaitu siapa? Abu Ishaq asy syirazi rahimahullah. Kita tambah sedikit lagi. Ini penjelasannya pendek saja. Hadis yang ke-38 Aslami wa Salatun wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bil tulusai kut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi seperti mut tidak sampai satu put tidak sampai dua telapak tangan air pada ala yadluku air maka mulailah beliau itu dengan air tadi beliau menggosok-gosok e, tangan beliau, tangan sampai ke siku itu, zirah. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah dan memang hadisnya ini sahih. Dan dijelaskan oleh Imam Hasan Ali rahimahullah bahwasanya ukuran dua per tiga mut ini adalah ukuran yang paling kecil yang diriwayatkan dari cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang amat berat untuk orang yang semacam kita yang terbiasa apa wudhu dengan air yang agak banyak. Tapi kalau bisa maka itu bagus. Kalau tidak, mas mastatoktum. Kita bertakwa kita. Di. Iya. Ya. tiga dua dua dua. Eh, apa? Iya dua per tiga apa? Dua per tiga. Dulu saya, iya dua per tiga. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan isyarat bahwa bahwasanya air mustakmal itu apa itu? Boleh untuk bersuci lagi, boleh untuk kita pakai berwudu. Buktinya apa? Ini seperti ini. Tidak mungkin Rasulullah berwudu dengan air dua per 3 dari apa? Dari awal sampai akhir wudu dengan dua per 3 saja itu tidak mungkin. Dalam artian apa? Kalau air itu kita ambil, kita apa? Gunakan untuk kumur-kumur dan istinsya. Kemudian sudah habis. Kemudian kita ambil lagi sisa air yang yang lain yang kita tadi habis kita ambil lagi untuk apa? Untuk mencuci wajah. Kemudian kita ambil lagi Jadi sisa air tadi untuk tangan. Kira-kira sampai nggak di kaki nanti? Sekedar air dua per tiga. Sampai tidak? Nggak mungkin sampai kan? Susah, sulit gitu. eh, sekali. Air satu gayung aja kadang susah bagi kita untuk yang tidak biasa berjimat. Apalagi ini sekedar apa dua per tiga. Kita ambil dikit untuk ini, ambil dikit untuk ini. Sebelum sampai kaki habis. Makanya yang benar adalah apa? Air itu tidak sampai Rasulullah buang, tapi apa? Menetes kembali ke bagian tadi itu, ke, ke apa namanya? ke cawan tersebut atau ke gayung tersebut, ke timba tersebut. Ya, maksudnya apa Rasulullah wudu sekali ya? Kenapa? Semua sekali sekali. Ya, itu kata para ulama. jadi berarti menunjukkan apa kemungkinan Rasulullah hanya sekali aja. Gak mungkin tiga kali itu habis itu. Habis sebelum selesai. Ya kalau kalau itu ya paling kita buang. Tapi masalah boleh boleh, tapi tentunya lebih baik tidak. Dan cara Allah adalah apa kita buang dia. Ya. Apalagi kalau kita buang berarti sisanya sedikit sekali itu. Makanya apa? Jelas kemungkinan adalah seperti yang kita lihat wudhu para ulama yaitu apa? Wudhu di atas air itu lagi. Maksudnya dibuang lagi, tetap di situ lagi dipakai lagi. Kecuali yang kumpul-kumpul kan dibuang, dibuang. Maka air mustakmal itu tetap dia suci dan mensucikan. Baik, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah disyariatkan dan disunahkan untuk kita berkibat di dalam masalah berwudu. Tapi apa? Sanggup kita. Kalau bisa seperti Rasulullah itu yang terbaik. Kalau tidak, fattakullah masyarakatuh. Lain kali dua menaksa illa usaha. Allah tidak memberi suatu jiwa kecuali apa yang dia sanggupi saja. طيب إلى هنا والله Oh ya ada hadis yang kemarin ditanyakan itu ya yang semalam ditanyakan. Alhamdulillah kita mencari dan Allah kasih taufik tentang masalah apa itu masalah keutamaan orang yang sholat di Masjid Nabawi 40 waktu Hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau Al-Awsat. Ya, tapi terlupakan tadi, bukan terlupakan. Halaman mana ya? Yang mana Rasulullah SAW tadi sempat kita baca Rasulullah SAW bersabda Man sholla fi masjidi arba'ina sholatan la taqutuhu sholat. Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat dan dia tidak kehilangan satu sholat pun, apa itu? Kutibat lahu bara'ah aminan nar. Akan dicatat untuk dia, dia itu telah terbebas dari api neraka. Wa bari aminan nifak dan dia itu berlepas diri dari kemunafikan. Tapi muskilahnya adalah, ah, ini dia. Usilahnya adalah di dalam sanadnya itu ada Nabi Ibnu Umar dan dia itu majhul ain. Seandainya dia masuk, misalnya apa? Hadisnya ini belum cukup kuat. Bagaimana kalau majhul hal? Belum cukup kuat. Belum cukup kuat. Apalagi dia majhul ain, tidak ada yang meriwayatkan jadi dia kecuali satu orang. Itu pun satu orang ini yaitu Abdurrahman bin Abi Rijal. Dia suatu tetapi apa? Sering keliru. Apalagi juga tidak ada yang mensikohkan beliau. Biasanya puluh kitab-kitab e, biografi para mahasiswa tidak disebutkan tentang orang ini kecuali di dua tempat tanpa menyebutkan apa menyebutkan dia itu sifat atau tidak. Sekedar yang meriwayatkan dari dia adalah Abdurrahman bin Abi Rijal. Menunjukkan apa dia majhul ain. Katanya sebagian muhakkikun mengatakan memang hadis ini baik. Dan memang yang betul adalah hadisnya baik. Disebutkan hadisnya tadi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ani Nabi SAW kal, man sholat di masjid di arba'ina sholatan, la takutuhu sholatun kutibat lahu bara'atun minan nar, wa najatun minal azab, wa bari aminan nifaq. Barang siapa sholat di masjidku 40 kali, 40 sholat, dan tidak kehilangan, eh, tidak luput darinya satu sholat pun, akan dicatat untuk dia kebebasan dari neraka dan keselamatan dari siksaan dan berlepas diri dari kemunafikan. Tapi cara Nabi boleh. Allah Ta'ala alam. itu Tadi kita cari tapi tetap belum ketemu. Hanya saja hadis yang Hasan, Hasan Riwayi, hadis dari Amr bin Hazm an Abi an Jadini, Rasulullah SAW mengatakan apa? Al umrah hajatun sahira. Umrah adalah haji kecil. Itu lafaz yang baru ketemu tadi Cari lawan-lawan yang lain, bahwa alam masih belum ketemu juga. Insya Allah kita berusaha mencari. Jadi yang kita mau menjara kubur apa ya? Ah, kalau itu sudah itu dapat pahala, itu sunnah. Rasulullah SAW itu di Sahih Bukhari bahkan beliau jalan kaki ziarah ke Kubah setiap setiap hari Sabtu. Dan ini ya di, mulai dibutuhkan kembali oleh Raja Salman Hafizahullah. Sengaja beliau kita kita baca di, di apa itu di di berita itu beliau membeli membeli tanah dari dari istana sampai ke Masjid Kuba dibeli dan dibebaskan untuk jadi jalan umum maksudnya jalan umum jalan bukan milik orang tapi untuk untuk berjalan sampai ke sana ke Masjid Kuba mau menunjukkan sunnah jalan kaki hari Sabtu ke Masjid Kuba Allah dia pahala besar Daripada pada Masjid Nabawi Jadi Masjid Nabawi bagus sama Rasulullah dia dalam Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Betul Kalau Rasulullah demikian. Rasulullah bilang demikian. Karena rumah beliau memang di situ. Tapi yang beliau sebutkan memang kalau nggak salah anak baca itu memang dari dari jalur Masjid Nabawi. itu pada agak lama kita baca. Dua bulan yang lalu. Iya dikatakan dia beli bisa tanah itu kan dibikin jalan iya yang bahaya ya nanti jalan kaki apalagi kita sunat ya yang tadi yang waktu waktu waktu itu dalam buku panduan haji hmm, iya. ya, menjalankan ini, menjalankan ibadah umum. Nah, Sampai mereka bilang apa? Uh, malam Jumaat pergi ke Gua hirak berdoa pasti Allah kabulkan. Itu kita. Para ulama mengatakan ada hadisnya itu. Sengaja kita jalan jauh ke tempat-tempat masyahid itu kita. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan apa itu? La tuhaqqisu ibadatan lailatul Jum'at. Jangan kalian mengkhususkan ibadah pada malam Jumat. Sudah kita ibadah seperti yang disyariatkan qiyamul lail pada Quran tanpa melihatkan apa? khusus karena Rasulullah senang melarang ya kita kita nggak jalankan. kan ada kesalahan Allah membaca doa al Nah itu mustahil. Itu untuk hadis yang ke Rasulullah hadisnya doib tapi tapi datang dari sebagian sahabat dengan sangat yang sahih maka boleh boleh. Insya Allah diutamakan. Dan itu ada juga cakap kalau doa Nanti ditulis di Kaabah Nanti akan datang lagi umrah Ataupun haji Betul ada ada yang tanya Wah ramai tak tulis Tak apa tulis kat dekat ni lantai lah Satu Kita yang ada dekat siang Yang pergi tu adalah Bapak mana tu Tiandin Saya kata saya tak tahu tiandin Yang warnanya merah ni kemerahan kan kalau Siang sih. Ha, siang sih. Ikan tu ada siang yang ini nama siang sih. Yang warna warna merah. Maksudnya di dalam masjid. Dalam kawasan ha, masjid. Dalam masjid. Baik banyak dia. Saya pun mulanya saya tak tahu. Eh, saya tak tahu. Dia dia orang itu tanya. Di mana siang sih? Ini saya tak tahu. Lepas saya tanya dia pula. Kenapa tanya siang sih? Dia kata kalau boleh nak peluk siang sih tu. Ah, kemudian dia kata kalau boleh peluk janji itu mudah-mudahan boleh datang lagi. Nanti muncul aku ya. <laughs> iya. Nanti jinnya yang akan akan bawa dia terbang tanpa pakai visa. Apa tuh? Eh, cari ah. jadi info Jadi sudah kita jalankan seperti yang dijalankan salaf yaitu Imam Sufyan bin Uyainah Beliau setiap kali haji, beliau doa pada Allah, ya Allah jangan jadikan ini sebagai akhir haji kita Dikabulkan sampai akhirnya beliau haji sampai berapa waktu 10 kali. Kemudian pada kali yang ke-10 beliau mengatakan, ya Allah, saya telah malu mohon kepada kepadamu haji lagi. Ternyata memang itu adalah adalah akhir beliau hidup. Setelah itu memang beliau meninggal. Kalau mas, doanya kita dikabulkan terus. Ketika waktunya untuk untuk meninggal, tadi kasih baik untuk tidak usah doa itu lagi. Kita tinggal kita doa di tempat yang mustajabah dan selesai gitu ya tempat ada akidah-akidah yang tidak bisa you.